لا إله إلا الله رب الأرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات dalam sebuah lafaz wa rabbil ardi wa rabbul wa rabbul ardi wa rabbul arsil karim sebagian lafadznya ada sebagian lafadznya ada wa al ardi wa arsil karim ini yang terakhir dari nisan Syekh bin Bas bahwasanya hadis tadi dinamai dengan doa ul ibadah. Yang mana bahwasanya doa ul ibadah itu doman doa al mas'alah. Doa ul ibadah manu doa al mas'alati. Dan perlu diingat sering kita sebutkan bahwasanya di Lailatul Lafat menurut mutakalimin ada tiga dilalah. Dilalah apa saja? Dilalatul mutabaqah wa dilalatul tadamun wa dilalatul iltizam. Ya kan? Dan yang diinginkan di sini adalah dilalatul tadammun. Dilalatul tadammun adalah dilalatul lafad ala juz'i ma alahu. Adapun dilalatul iltizam, dilalatul lafad ala kharij ma alahu. Tadi disebutkan La ilaha illallahul azimul alhalimu wa sana'ullahi min du'ai ibadatin. Ini seharusnya bukan ibadih, salah ibadatin. Istalzimu kama yakulu ba'duhum du'a al-mas'alati. Liannau innama qala dhalikal muslimu sawab Allahi wa yuridu fadlahu subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallahul azimul halim min dilalatil iltizam masuk dalam doa'u al-mas'alah. Kenapa? Karena lafadznya bukan lafadz doa. Tapi lafzul sana, lafadz pujian. Maka dikatakan dilalatul lafzi ala khariji di alahu La ilaha illallahul azimul halim secara lafadznya bukan tolak bukan permintaan, tapi pujian. Tapi ya kan? ini menuntut permintaan, maka dikatakan yastalzimu kama yaqulu ba'dum doa al-mas'alah karena seorang muslim melakukan itu, mengucapkan itu mengharap dengan ucapannya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Maka perlu diingat bahwasanya <clears throat> doa itu ada doa ul masalah dan doa ul ibadah. Dibagi dua kemarin. Mana kemarin? halaman 137. Perhatikan qala bin Bas rahimahullah taala wasawabu annahu doaun li anna doa kismani. Ini sebagai bentuk bantahan terhadap kalamnya Ibnu Hajar. Juga kalamnya siapa? Al-Aini. Juga kalamnya siapa? Al-Kirmani, tiga dari kalangan alul ilm. Yang mereka mengatakan hadza dzikrun wa tahlilun wa laysa bidu'ain. Ibnu Hajar mengatakan huwa muqaddimatu du'a. Fa utliqa du'a'u alaihi bi tibari dzalik karena muqaddimah. Dungkapkan sana ini pujian ini sebagai doa karena ditunjuk dari sisi sebagai mukadimah doa. Atau doa juga Eh, atau أو الدعاء أيضا ذكر أن لأنه أو أيضا ذكر أو دعاء أيضا ذكر لكنه خاص فأطلقه وأراد العام jelas yang diinginkan oleh mereka dari kalangan alul ilm untuk menafikan secara kalau penggunaan lafadznya ini bukan doa. Tapi dibagi oleh alim yang lain diantaranya adalah Ibnu Taimiyah ya. yang telah kita sebutkan rujukannya diantaranya adalah kitab Al-Ubudiyah karya beliau yang ditunggil oleh banyak alim setelah beliau dari antaranya adalah Syekh bin Bas di sini walaupun tidak disebutkan marojeknya tapi kesana arahnya ke kalamnya Ibn Taimiyah. Lihatlah doa kismani doa itu ada dua bagian. Doa itu ada dua bagian, doa ibadatin wa doa mas'alatin. Wallahu gfirli warhamni wa nahu dhalik ada doa mas'alatin. Fala ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah ada isama doa ibadatin. Baik. Dari situ apa? Doa terbagi menjadi apa? Dua. Dua. Sebagian antum mungkin yang belum pernah mendengarkan ini mungkin pertama kali didengar. Dan yang lain dari kalangan kita sudah sering dilewati masalah ini. Adapun untuk mengetahui rujukannya kemana dari kalamnya saya bin ini ke kalamnya alim yang lain diantaranya Ibnu Taimiyah rahmat taala. <clears throat> Baik. Perhatikan kalau Rahimullah ta'ala wa amma du'aul mas'alati fawalladhi fi sarih soal. Di sini diterinci oleh beliau pun doa masalah, doa permintaan adalah doa yang di dalamnya ada sorih soal permintaan yang sangat jelas dengan lafaz permintaan seperti dicontohkan di sini Allahumma ghafirli Ya Allah ampunilah aku. Allah marhamni ya Allah rahmatilah aku. Sayangilah aku. Wada sarih wada aidan sarih soal yatadamman doa ibadah. Nah, ya yatadamman dilatul tidak atau dilalatul lafzi alat juz'i ma wudi alahu. Dilalatul lafzi alat juz'i ma wudi alahu itu namanya dilalatul tadammun. Liano yakul Allah marah Allah maghfirli zaman wasfa rabbi bil maghfirah. Allah maghfirli mengandung memberikan sifat mensifati Rabbnya dengan pengampunan. Maka dikatakan doa ibadah. Jadi kita bilang Allah maghfirli ini juga termasuk doa ul ibadah. Doa ul masalah juga mengandung doa ul ibadah. Kenapa? Karena mengandung mensifati Rabbnya dengan maghfir dengan pengampunan. Jadi di sini kita mengetahui bahwasanya kalau kita mengatakan Allah memiliki sifat al-maghfirah yang layak dengan keagungan Allah berarti telah kita mengibadahi Allah. Kita telah mengibadahi Allah. Allah merhamni wasfur wasfar wasafa rabbahu birrahmah. Allah merhamni ini yang berdoa ini wasafa rabbahu birrahmah. Dia telah mensifati Rabbnya dengan rahmah. Itu termasuk ibadah. Wa sana'un Allah fa yakunu du'a ibadatin. Pujian atas Allah maka masuk dalam perkara yang disebut dengan doa u ibadatin, doa ibadah. Jadi kita berdoa dengan Allah marhamni saja termasuk ibadah dari kita kepada Allah. Nah. Jadi doa kita kepada Allah dengan doa permintaan termasuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya mensifati Rabb kita dengan sifat rahmat. Kemudian ولا إله إلا الله العظيم الحليم ya kan? kalimat ini dia adalah tanah pujian atas Allah memuji Allah dari min doa ibadatin terus dari doa ibadah yastalzimu mengandung doa ibadah ini mengandung sebagaimana sebagian mereka berkata mengandung doa al-mas'alah doa permintaan walaupun kita mengucapkan la ilaha illallahul azimul halim. Kenapa? Kok termasuk doa permintaan? Karena dikatakan li'annahu li'anna inna ma qala dzalik. Hanya saja seseorang tadi seorang muslim berkata dengan ucapan la ilaha illallahul azimul halim. ucapan itu ucapan seorang muslim yarju dia mengharap sawab Allah pahala dari Allah. Wa yuridu dan menginginkan dengan kalimat tadi la ilaha illallah al azimul halim menginginkan karunianya Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan kita kemarin kita kasih tahu anak-anak dulu tolong bawa masing-masing nah, saat pergi ke sana ke bahana Mbak Tris biar enggak nanti ngobrol masing-masing Tapi perhatikan. Al-hadis birakam sabal wa arba'mi'a wa asnan wa salasin. Qala imam Bukhari rahimahullah haddatsana qabisatu. Hadatsana Sufyanu an abihi. Ani ibni abi Nu'min aw abi Nu'min sekun eh, sek sak, uh, sakka Ana bi Sa'id al-Khudri annahu qala yub'itha ilayna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi duaibah bi duaibatin faqasamaha baina arba'atin. Terus dari Abu Sa'idin Al-Khudri tala anhu bahwasanya beliau mengatakan ada kiriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berupa apa? Duhaibah. Duhaibah ini apa? Apa Pak Musin? Duhaibah. Bapak Haris? Olah oh, alam. Jelas ini adalah bentuk sedekah. Masa emas? Duhaibah. Sepotong emas gitu. Allah alam nanti dari dari sarahnya. Pokok sama bayna arbaatin maka beliau membagi duhaiba ini di antara empat orang. Wahatusani Ishaku bin Nasr hatusani Abdul Razak akhbarana Sufyan Anabi ane bni Abi Nu'min Ana bi Sa'id al Khudri radhiyallahu anhu annahu qala ba'atha Aliun bahwa fil Yaman fil Yaman sama dengan wawa fil Yaman sama saja. dorof Bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biduhai batin fi turbatiha. Ada nah, sini bahwasanya yang mengirim duhaiba ini kepada Nabi adalah Ali, Ali bin Abi Thalib. Beliau menjadi wali di Yaman waktu itu. Amir di Yaman. Mengirim kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Fitur batia ya, ini apa? Dari bumi Yaman. Faqasamaha bainal akro ibni Habisin al-Handali semua hadibani Mujashi'in. Kedua. wabena unai Uyainata bni Badrin al-Fazari wabena al kamata bani Ulasata al-Amiri. Summa hadi bani Kilabin wabena Zaidin al-Khayli at-Ta'i Summa hadibani nabahana. Ini empat kelompok tadi yang diberi bagian Duhaibah tadi yang dikirim oleh Ali dari Yaman. Fataghayyara Quraisyun wal Ansor. Maka keadaan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ternyata apa? Menjadikan marah orang-orang Quraisy dan orang-orang Ansor. Quraisy dari Mekah para muhajirin dan ansor dari penduduk Madinah asli. Fakalu mereka dari kalangan Quraisy dan Ansor berkata, "Yutihi sona tidak ahli najd wa Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi memberikan tadi sedekah tadi kepada tit pembesar-pembesar alun najd. Sedangkan kita yang yang paling dekat kepada beliau dari kalangan Quraisy dan Ansor malah tidak diberi, ya tidak oleh ditinggalkan kami. Kalau berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Fuhum, Aku memberi mereka dan kalian nggak saya nggak, nggak kami nggak saya beri. Aku memberi apa? Tujuan saya adalah tak taklif. Apa taklif itu? Mengambil hati mereka supaya senang dengan Islam. Mengambil hati mereka orang-orang tadi yang dikasih Sedangkan Quraisy dan Ansor sudah diberi supaya hati mereka lunak dan senang kepada Islam. Fa'akbala rasulun ghairul ainaini natiul jabin. Maka tiba-tiba datanglah seseorang ghairul ainaini, matanya cekung, kedua matanya cekung. Natiul jabin ini jidatnya nonjol ke depan. Kasul ya jenggotnya tebel musriful wasnata ini. Nah, ini. Kedua apa ini namanya? Tulang pipinya menonjol ke depan. Makhluk ra's gundul kepalanya botak. Faqala ya Muhammadu maka orang tadi langsung berkata wahai Muhammad ittaqillah. Takutlah engkau kepada Allah wahai Muhammad. Nah. Kenapa? Karena Empat kelompok tadi kamu kasih, sementara Quraisy dan Ansar nggak kamu kasih. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman yuti'illah, faman yuti'illaha idza asaituhu." Maka barang siapa, siapa yang mentaati Allah apabila saya bermaksud kepada Allah? Siapa yang mentaati? Maka siapa yang mentaati Allah apabila aku bermaksud kepada Allah? Kalau kamu berkata kepada saya, ittaqillah. Kemudian Rasulullah menyebutkan, "Faya'manuni ala alil ard wala ta'manuni. Allah berikan amanah kepada aku. Aku diberikan menjadi dipercaya oleh Allah untuk penduduk bumi. Sementara kalian tidak mengambil aku sebagai orang yang memiliki amanah. Artinya orang tadi tidak terima dengan pembagian yang Rasulullah lakukan kesempatan orang-orang kuras marah, orang ini mencari apa? Kesempatan sehingga mengomentari Nabi dengan ucapan ya Muhammad ittaqillah. Fasala rajulun minal qawmi qatlahu. Maka seorang dari kaum tadi dari para sahabat Nabi meminta supaya orang ini dibunuh. Artinya ada seorang yang ingin membunuh orang yang tadi mengomentari Nabi dengan ucapan ittaqillah ya Muhammad. Ya Muhammad ittaqillah. Urahu Khalid bin Al-Walid. Urahu, bukan arahu. Urahu, adunnuhu. Kaum dari Rasul yang tadi tanya, Rasul tadi yang meminta kepada Nabi supaya dibolehkan membunuh orang tadi. Ya kan? Urahu, aku punya anggapan nampaknya itu adalah Khalid bin Walid yang meminta supaya dia membunuh orang tadi. Famana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau Nabi SAW melarang jangan dibunuh. Falamma walla maka tatkala orang tadi sudah pergi, ya kan? Yang sifatnya apa? Kedua matanya cekung, sidatnya menonjol, jenggotnya tebal, Kedua tulang pipinya menonjol, kepalanya botak. Setelah orang itu pergi, wallah pergi. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna min di'ihada qawman yakra'un al-Quran la yujawizu hana zirahum. Inna min di'ihada Sesungguhnya dari apa? Keturunannya orang ini ada kaum yang mereka itu membaca Al-Quran tapi nggak sampai ke tenggorokan mereka. Di mulutnya saja nggak sampai ke hati. Cuma di mulut nggak sampai ke hati. Yang merukunah minal Islam, murukas sahmi minar ramiyah. Ya kan? Keturunan orang keturunannya orang tadi yang merukun keluar dari Islam seperti lepasnya apa? Anak panah dari sasaran. Ramia adalah sasaran. Yaqtuluna alal Islam, mereka membunuh alul Islam. Wa yada'una alal ausan, membiarkan alul ausan. Jadi penyembah berhala dibiarkan hidup. Kaum muslimin dibunuh. La in adraktuhum laqtulannahum qatla adin. Jika aku mendapati mereka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, <clears throat> aku sungguh akan kubunuh mereka. Ya kan? Seperti pembunuhan terhadap kaum Ad. Oleh alam telah seperti itu maknanya. Ringkasnya orang tadi adalah berpenampilan sangar. Rasulun irul aina ini. Kedua matanya cekung. Natiul jabin jidatnya menonjol ke depan hatsul ihya jenggotnya tebal kedua tulang pipinya menonjol makhluk ras kepalanya bu botak ini orang yang berpenampilan sangar berarti sangar sangar gue ya? hmm? sangar ya ayo penampilan sangar ayo dia berkata ya Muhammad ittaqillah nah <clears throat> Perhatikan di sini ya, kawan. Syahid dari hadis ini kenapa ditetangkan dalam bab ini bab masalah ketinggalan harusnya ini apa? Dalam lafadznya Dalam lafadznya yang mana? Al ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Siapa man di sini? Allah Subhanahu wa taala. Hmm? Jadi Allah berada di atas ars. Nah itu. Allah berada di atas ars. Ini syahid dari hadis ini ketika didatangkan oleh beliau di sini oleh Al Imam Bukhari taala. Ada suara tentang hadis ini dibawakan oleh Syekh bin Bas dengan kalam yang sangat berfaedah bagi kita semuanya. Bisa menghibur diri kita. Kenapa? Karena tentunya ahlu sunnah yang pertama kali secara umum orang yang paling pertama kali orang yang tidak di sikapi dengan sikap yang jujur oleh manusia yang ada di sekitar mereka. Ahlu sunnah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Tapi mereka harusnya paling pertama kali yang dicela oleh kaum muslim sebelum yang lain. Ini berarti kan kalau misalnya bin Bas. ada dalilun ala anna ahadan la yaslamu. Min i'tiradin nas. Dan ini sebagai bukti yang menunjukkan bahwasanya seseorang tidak akan lepa, tidak akan selamat dari <clears throat> kritikannya manusia. Dari tentangannya manusia. Jadi tidak ada seorang pun yang selamat dari tentangan dari manusia. Maka itu perhatikan ya bahwa seorang yang berpegang dengan kebenaran orang yang paling pertama kali ditentang oleh banyak manusia. Dan ini perkara yang nggak bisa dipungkiri fakta yang membicarakan membuktikan tentang wujudnya permasalahan ini. Gak ada seorang pun yang akan selamat dari pertentangan manusia. Jangan dikira kemudian seorang itu mau adem ayam gemari palah sinawi. Enak saja di mana-mana, nggak mungkin. Ila kana Rasulullah SAW lam yaslam, faman yaslamu badadalik. Apabila rasulullah saw tidak selamat dari tentangan orang yang menentang, maka siapa yang mau selamat dari pertentangan manusia setelah itu? Enggak ada. Enggak ada. Fahuwa ijtada alaihi salam wa qassama bainahum al-arba'ata al-arba'ah. Liyata'allafahum ala al-Islam. Nabi SAW beristihad. Ini juga kalimat penting kalam ini. Bolehkah Rasulullah SAW beristihad ini ada khilaf, tapi yang benar adalah boleh. Boleh beliau itu beristihad dalam ketika beliau membawa risalah ini. <coughs> risalah Islam. <coughs> tapi ketika salah istihadnya diluruskan oleh Allah dari atas. Tidak dibiarkan salah. Lain dengan manusia selain Rasul SAW kadang beristihad tapi nggak ada jaminan untuk diluruskan dari kesalahannya. <coughs> Ada Rasulullah SAW ketika beristirahat dan salah, maka diluruskan. Ayo, perhatikan. Taib, larone dolanan besok mana? Larone besok meneh. nih. Taib. Maka beliau membagi hebat tadi kepada empat orang di antara mereka dari kalangan Najd. Najd itu kalau sekarang di Riyadh. Najd itu kalau sekarang di nama Riyadh namanya Najd. Atau agak lebih keluar sedikit dari Riyadh sekitar 70 <clears throat> bulan kilo. Kalau sekarang mungkin sudah masuk semuanya. Karena sudah melebar. Ibu kota Saudi Arabia. <clears throat> Lian Allah Ta'ala lil mu'allafati haqqan. Al mu'allafatu qulubuhum Jalalah wakon fi baitil mal wa zakat. Jadi Rasulullah SAW beristiad membagi dua ibadat tadi yang dikirim oleh Ali dari Yaman Tala Anhu dibagi untuk empat di kalangan mereka dari orang-orang najis. Kenapa? Karena Allah menjadikan harta sodako itu ya kan baitul mal dalam zakat di diantaranya apa orang yang diambil hatinya memiliki hak untuk diberi. Jalalah hakon fi baitil mal wa fi zakat. Nah. Allah menjadikan untuk mereka yang dikatakan al-mu'allafatu qulubum, artinya yang diambil artinya dilumlakkan hatinya dengan harta. Dan semisalnya mereka diberi hak dalam harta yang disebut dengan baitul mal dan dalam zakat. Ini zakat ini bisa dibagi ke sana kepada diantaranya adalah al muallafu al muallafa kulu kulubuhum orang yang diambil hatinya. Mudah-mudahan dengan cara itu dia akan membawa kaumnya masuk Islam. Ini zakatul mal. Kalau zakat apa? Zakat fitrah tidak. Zakat fitrah khusus bagi para fukorok dan masakin tok Enggak boleh dibagi kepada delapan asnaf, delapan golongan. Kalau zakat apa? Zakat fitrah. Cuma untuk kaum muslimin dari kalangan fukorok tok. <clears throat> Itu sih. Rasulullah SAW kan yatallafu ru'asa al-Arab. Ru'asa al-Arab wa suyukhahum wa kibarahum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dulu ya talaf mengambil hatinya para pembesar orang Arab. Suyuh juga termasuk para pembesar, kibar sama saja. Orang-orang yang memiliki pengaruh di kaumnya. Diambil hatinya dengan cara diberi harta. Dari harta yang di situ adalah termasuk baitul mal. Dan ini seorang imam boleh beristihad dengan dalil ini. Li'annahum idza hadahumullahu hadallahu bihim umaman katsiratan. Karena mereka dari kalangan ruasa tadi para pembesar tadi, apabila Allah menunjuki mereka, maka Allah menunjuki mereka, menunjuki manusia yang sangat banyak dengan sebab para pembesar sudah masuk Islam. Ya, Apa itu? Sudah nyala listriknya? Matikan. Saya tadi yang keluar sana? Matikan dulu anunya. Mesinnya. Taib.